Allah berfirman, rahmatan lil alamin sebagai rahmat untuk semesta alam. Maka dari itulah ya akal Islam Agama Islam selalu ingin berusaha menebar kedamaian dan keamanan, ketentraman, keselamatan jiwa, harta, akal, demikian pula keseimbangan di dalam hubungan sesama manusia adalah merupakan tujuan daripada diturunkannya agama yang mulia ini. Allah Ta'ala berfirman Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal ya'idukum la'allakum tadhakkarun Fadhkurullaha al-'azim ya, ya, la'allakum tadhkurun Allah berfirman innallaha ya'muru bil 'adli Sungguhnya Allah memerintahkan kepada keadilan dan perbuatan ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal dan Allah melarang dari perbuatan keji mungkar dan perbuatan zalim. Ya'itukum la'allakum tadhakkarun Dan Allah memberikan peringatan kalian agar kalian ingat kata Allah. Dalam ayat ini Allah mengatakan sesungguhnya Allah memerintahkan kalian kepada setiap perbuatan adil dan perbuatan ihsan. Maka semua perbuatan ihsan, kebaikan, perbuatan yang sifatnya itu memperbaiki manusia, kehidupan mereka, itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal bagh. Dan Allah memelarang dari perbuatan fahsya, perbuatan keji dan kemungkaran, demikian pula bagh yaitu kezaliman semua bentuk-bentuknya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya akhal Islam ma'azakallah Islam selalu berusaha membawa kedamaian dalam ucapan yang kita ucapkan saja ketika kita ucapkan bertemu dengan sesama muslim apa yang kita ucapkan assalamualaikum assalamualaikum keselamatan untuk kalian kedamaian untuk kalian ketentraman untuk kalian ucapan yang setiap hari kita ucapkan saja menunjukkan akan bahwa Islam itu cinta akan kedamaian. Islam sangat menghormati hak asasi manusia, bahkan bukan hanya hak asasi manusia, hewan pun dihormati oleh oleh, oleh Islam. Sultan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW masuk ke sebuah taman atau kebun. Lalu Rasulullah bertemu dengan seekor unta. Lalu unta ini rupanya mengadu kepada Rasulullah dan Rasulullah paham bahasa unta. Kemudian Rasul bersabda man Rabbul Ibil. Siapa pemilik unta ini? Seorang pemuda berkata, aku wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, ittaqillah. betapalah kamu kepada Allah terhadap binatang unta yang tidak bisa bicara ini. Karena ia mengadukan tadi kepadaku bahwa engkau suka memukulinya dan memberikan beban berat kepadanya. Kalau terhadap binatang saja Islam sangat menghormati, bagaimana terhadap manusia? Maka Islam lebih menghormati mereka, menghormati darah mereka, menghormati kedudukan mereka, harta mereka, jiwa mereka. Bahkan Rasulullah SAW bersabda terhadap ya orang-orang yang berani membunuh orang-orang yang non muslim yang mengadakan perdamaian dengan kaum muslimin. Beliau bersabda, man qatala mu'ahadan lam ya-, lam yarah raihatal jannah siapa yang membunuh seorang yang non muslim yang mengadakan perdamaian dengan kaum muslimin maka ia tidak akan mencium bau surga dia tidak akan mencium bau surga lihatlah Rasulullah SAW ketika tinggal di kota Madinah Bagaimana beliau menghormati tetangga beliau dari orang-orang Yahudi pada waktu itu. Selalu Rasulullah SAW yang menganjurkan perbuatan baik. Bahkan Allah Ta'ala berfirman dalam surat al mumtahana La yanhakumullah anil ladina lam yuqatilukum fid din walam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang non-muslim yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian untuk kalian berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat adil. Allah mengatakan selama mereka tidak mengusir kita, selama mereka tidak menyakiti kita, kita pun tetap disuruh untuk berbuat baik kepada mereka. Kita pun tetap disuruh untuk berbuat adil kepada mereka ya akan Islam azakumullah. Maka dari itu ya akan Islam azakumullah. Islam begitu sangat semangat memberikan kedamaian untuk kehidupan manusia. Lalu mengapa sampai terjadi teroris-terorisme di dalam Islam? Saya katakan di dalam Islam. Adapun di luar Islam itu bukan pembahasan saya. Kenapa? Karena di zaman ini kita lihat terkadang pertama sikap-sikap arogansi, demikian pula radikalis, demikian pula teroris yang selalu dinisbatkan kepada Islam. Yang kedua, tidak menutup kemungkinan akan adanya orang-orang yang punya pemikiran seperti itu. Inilah yang harus kita pahamkan kepada umat Islam tentang hakikat Islam itu sendiri. Ikhwatul Islam azakumullah. Islam sangat membenci terorisme. Dan Islam sangat menganjurkan kepada kedamaian dan ketentraman. Allah berfirman, "Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو أو تقطع أيديهم وأرجلهم وأرجلهم من خلاف Sesungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan berbuat kerusakan di muka bumi. Antuqatta'a. Ya. Allah mengatakan innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ardi fasadan. Ya. Balasan mereka apa? Kata Allah di dalam surat Al-Maidah tersebut, yaitu mereka disalib, kemudian dipot, di apa namanya, dipotong tangan dan kakinya. Sampai demikian beratnya hukuman Islam terhadap orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Tegas Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian. Maka dari itu di akal Islam Bagaimana Islam akan dinisbatkan kepada terorisme Wallahi Islam bukan agama teroris Di Indonesia Alhamdulillah kaum muslimin mayoritas Dan kaum muslimin selalu mengayomi non-muslim Dari dulu Alhamdulillah Ketika kaum muslimin mayoritas di negeri mana saja ketika kaum muslimin mayoritas selalu mereka yang mengayomi selain agama mereka. Lihat, bahkan bukan hanya di negeri kita, di negeri-negeri yang lainnya. Ketika kaum muslimin mayoritas, selalu mereka menghormati agama-agama yang lainnya. Mereka orang yang paling tahu bagaimana menghormati agama. Ikhwatul Islam, azakumullah. Lalu, mengapa sampai timbul pemikiran teroris dalam Islam? Pastilah sebab utamanya yang pertama adalah al-jahlu ketidakpahaman tentang makna daripada yang diinginkan oleh Islam. Ketika orang tidak paham apa yang diinginkan oleh Islam, apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, berupa menjaga darah, harta, dan demikian, demikian pula menciptakan keamanan. Ketidakpahaman terhadap agama Islam itu sendiri akan mengakibatkan akibatnya apa? Seakan-akan menganggap Islam itu agama pedang agama kekerasan. Bahkan sebagian pemuda yang begitu semangat yang memperjuangkan Islam menganggap sikap kelemah lembutan itu katanya sikap yang sifatnya apa namanya tidak gentle ataupun yang lainnya. Pada lihat ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Allah memerintahkan Nabi Musa menasihati Firaun. Allah berfirman, "Idhaba ila fir'auna innahu tagha Pergilah kalian wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun itu togo melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut. La'allahu yatadakkaru karuau yakhsha. Mudah-mudahan Fir'aun mau ingat atau takut. Itu dalam surat Toha Allah sengaja menghikayatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menasihati Firaun dan Firaun pada waktu itu mengaku dirinya Tuhan. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surat An-Nazi'ah di mana Firaun berkata ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Tapi ternyata tetap Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun berlemah lembut kepada Fir'aun. Ikhwatul iman, a'azakumullah. Lihat bagaimana Allah memanggil orang-orang Yahudi. Bagaimana lembutnya Allah memanggil orang Yahudi dalam Al-Quran. Allah mengatakan, Ya Bani Israel. Mungkin yang sering baca Al-Quran akan sering membaca itu. Ya Bani Israel. Artinya apa? Wahai anak-anak Israel. Siapa Israel? Israel itu Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Coba kalau bapak saya panggil wahai anak bangsawan, rasanya gimana? Saya yakin bapak tersanjung. Begitu lembut sentuhan Al-Quran, Sampai-sampai memanggil orang Yahudi saja dengan ucapan Ya Bani Israel Wahai anak-anak Israel Luar biasa Maka datulah Rasulullah SAW bersabda Arifku la yakunu syai' fi, fi syai'in illa syai' illa zanamu Kelemah lembutan itu tidaklah ada pada sesuatu Kecuali pasti akan menghiasinya wala yunza'u min syai'in illa syanahu dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan merusaknya. Mungkin Bapak pernah mendengar kisah ketika Rasulullah waktu itu melewat kepada beliau orang Yahudi. Orang Yahudi lewat kepada Rasulullah apa yang diucapkan oleh orang Yahudi ini? Kata orang Yahudi ini, assalamualaikum alayka ya Muhammad." Bukan assalam, tapi Asam. Artinya apa asam? Kebinasaan, kematian atasmu wahai Muhammad. Maka Rasulullah hanya menjawab wa alaihi. Lewat lagi orang Yahudi dan berkata asam alaihi ya Muhammad. Maka Rasulullah menjawab wa alaihi. Lewat lagi orang Yahudi berkata asam alaihi ya Muhammad maka Rasul dan wa alaih. Rupanya Aisyah mendengar perkataan itu sudah tidak sabar lagi, Pak. Maka Aisyah menjawab dan berkata, "Wa alaikumussalam ya abna al-qirada wal khanazir." Atas kalian kebinasaan wahai anak-anaknya kerak dan babi. Kesal siapa orang yang tidak kesal Nabi kita di dicaci maki. Rasulullah depan Aisyah ini kesel. Rasulullah di, didoakan kebinasaan oleh orang Yahudi. Tapi apa kata Rasul kepada Aisyah? Mahlan ya Aisyah. Pelan-pelan Aisyah, jangan begitu. Kata Aisyah, hai Rasulullah, apakah engkau tidak mendengar apa yang diucapkan oleh mereka kepada engkau? Mereka mengucapkan assalamualaikum. alaih. Kata Rasulullah, bukankah aku sudah menjawabnya wa alaih? Ya Aisyah, Inna Allah rafiqun yuhibbur rifq. Sesungguhnya Allah itu lembut dan cinta kelembutan, ya Aisyah. Subhanallah, akhlak yang ditanamkan oleh Rasulullah kepada umatnya untuk bersikap lemah lembut walaupun kepada orang Yahudi sekalipun juga. Pernahkah kita mendengar Rasulullah SAW melaknat dan mengatakan orang Yahudi ya dengan kata-kata yang keras, pedas, dan yang lainnya ternyata tidak pernah. Bahkan suatu ketika ada orang Yahudi yang pura-pura bersin di sisi Rasulullah, haji. Apa tujuannya orang Yahudi itu? Dia ingin mendapatkan doanya Rasulullah, yarhamu Allah. Tapi ternyata Rasulullah mendoakan Allah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kamu. Subhanallah, ya Islam? Azakumullah. Bagaimana Islam akan dikatakan keras? Maka fahamilah agama kita ini supaya kita paham bahwa agama kita ini memang sangat menganjurkan kepada ketentraman dan kedamaian. Rasulullah SAW mempunyai tetangga Yahudi. Tetap beliau berikan kepada kepadanya hadiah. Kata para ulama, kalau kita memiliki tetangga non Muslim, maka dia punya satu hak yaitu hak tetangga untuk tidak diganggu, untuk tidak diberikan hal-hal yang bisa menyakiti dia tidak boleh. Sampai-sampai mereka Jibril berkata kepada Rasulullah eh, Rasul bersabda, ya, mazal Jibril yusili bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu. Senantiasa malaikat Jibril berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga sampai-sampai aku mengira tetangga akan mewarisi tetangga yang lainnya. Ikhwatul iman, azakumullah. Sebab yang kedua, mengapa muncul terorisme dalam Islam? Adanya gejala mudah mengkafirkan. Mengapa saya katakan mudah mengkafirkan itu merupakan sebab munculnya terorisme, Pak? Karena konsekuensi mengkafirkan itu artinya menghalalkan darah, menghalalkan harta. Dahulu di awal-awal Islam pemikiran ini sudah muncul. Pemikiran ini disebut dengan oleh para ulama dengan istilah pemikiran khawarij. Mereka menghalalkan darah Ali bin Abi Thalib, menghalalkan darah Muawiyah, dan menghalalkan darah para pengikutnya Bahkan mereka tak segan membunuhi setiap muslim yang tidak setuju dengan mereka. Dan mirip gerakan mereka itu di zaman sekarang dengan ISIS. Makanya fatwa para ulama tegas mengatakan di zaman ini bahwa ISIS itulah khawarij yang telah Rasulullah SAW kabarkan jauh-jauh hari kepada umatnya. Di mana Rasulullah mengatakan yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal authan. Mereka sukanya membunuh orang Islam Memang betul yang dibunuh oleh mereka orang Islam. Wayada'una ahlal awthan. Rasul sabda yaquluna min qawli khairil bariyah. Mereka membawakan hadis-hadis Rasulullah. Orang ISIS juga sama, Pak. Suruh berdalil tapi kemudian dipelintir, kemudian diletakkan bukan pada tempatnya untuk menghalalkan darah muslim. Dalam satu riwayat yang lain Rasulullah sabda yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum mereka membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, tapi tidak sampai ke kerongkongan mereka. Ketika orang Khawarij itu muncul, mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Bahkan menghalalkan darah Ali bin Abi Thalib. Demikian pula kaum muslimin yang mengikuti Ali bin Abi Thalib. Hal itu terjadi pada waktu itu terjadi perang antara pasukan Muawiyah dan pasukan Ali dalam perang Siffin. Yang kemudian terjadilah perdamaian di mana Ali menyerahkan kepada Abu Musa al-Ash'ari dan Muawiyah menyerahkan kepada Amr bin al-As. Yang terjadilah perdamaian. Namun kemudian orang-orang yang dangkal pemahamannya ini memisahkan diri dan mengatakan, "Oh, Ali menyerahkan hukum kepada manusia, berarti Ali tidak mau berhukum hukum Allah. Sedangkan Allah mengatakan dalam Al-Quran katanya, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ kafirun Siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah maka dia kafir. Oh berarti Ali kafir ini. Padahal penafsiran para sahabat tidak demikian. Ibnu Abbas ketika menafsirkan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun Kata Ibnu Abbas, "Laisal kufru huna kama yafhamun." Bukanlah kekafiran dalam ayat ini maksudnya seperti yang dipahami oleh orang-orang Khawarij itu. Wa innamal kufru alladzi la yanqulu 'anil millah, tapi kekufuran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari millatul Islam, kufrun duna kufrin, tapi ia kufur di bawah kekufuran kata Ibnu Abbas. Ikhwatul Islam azakumullah. Tapi orang ini, mereka ini orang-orang Khawarij tidak menerima pendapat Ibnu Abbas, tidak pula menerima dan mendengar perkataan para sahabat. Mereka tetap kekeh mengkafirkan Ali. Yang akhirnya pun Ali pun bermusyawarah dengan para sahabatnya. Kemudian sepakatlah semuanya untuk memerangi orang Khawarij karena ini juga berdasarkan titah Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena mereka berbuat kerusakan di muka bumi berbuat keonaran di muka bumi. Ikhwatul iman, na'azakumullah. Inilah benih-benih pengkafiran yang telah muncul di awal Islam. Ketika benih-benih itu pun telah muncul dan Rasulullah subhanallah ya mengabarkan bahwa pemikiran Khawarij ini akan terus muncul. Dalam riwayat yang dalam sebuah riwayat yang sahih ya kata Rasulullah, "Kullama kharaja qarnun Kullama kharaja qarnun quti, kullama kharaja qarnun quti. Setiap kali di satu generasi muncul ditebas. Setiap kali setiap generasi muncul ditebas. Kata Ibnu Umar, Rasul ucapkan itu sekitar 20 kali. Nanti akan terus muncul dari setiap generasi ke generasi. Tapi alhamdulillah kata Rasulullah, setiap kali muncul akan ditebas lagi. Sampai kata Rasulullah generasi akhir mereka keluar bersama Dajjal. Ikhwatul iman, azakumullah. Maka inilah sebab yang kedua kenapa sampai muncul pemikiran terorisme di dalam Islam. Yaitu adanya mudah mengkafirkan. Sedangkan ahlu sunnah wal jamaah selalu sangat berhati-hati di dalam masalah kafir mengkafirkan. Al-Imam Al-Qurtubi berkata, Babu takfir, babun khatir. Bab masalah kafir mengkafirkan itu bab yang sangat berbahaya. Aqdama alayil kathir fasaqatu banyak yang berani mengkafirkan mereka pun jatuh dalam kesalahan. Wa amsaqa minhul futul fasalimu dan banyak ulama besar yang berhati-hati mereka pun selamat. Rasulullah SAW sabda dalam berat Muslim, Man qala li akhihi ya kafir, siapa yang berkata kepada saudaranya hai kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma akan kembali kepada salah satunya. Jika benar maka masuk, jika tidak maka akan kembali kepada yang mengkafirkan. Ini sebab yang kedua, Pak. Sebab yang ketiga. Mengapa sampai terjadi terorisme dalam Islam? salahnya dalam memahami hakikat jihad. Sehingga akhirnya ketika makna jihad itu diselewengkan, pastilah akan muncul radikalis. Padahal jihad di akal Islam memang betul di dalam Islam disyariatkan. Tapi untuk apa? Tujuan jihad itu untuk apa? Dan apa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam masalah jihad? Ini pun juga sudah dibahas oleh para ulama tidak sembarangan. Seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari ketika mensyarah bab al-jihad dalam Sahih Al-Bukhari. Beliau mengatakan al-jihad al-arba'i maratib. Jihad itu ada empat martabat. Yang pertama jihadun nafsi berjihad melawan hawa hawa nafsu. Yang kedua jihadu syaitan itu jihad melawan setan. Yang ketiga jihad ya al-fusaq jihad terhadap orang-orang yang suka berbuat dosa besar, fasik. Dan yang keempat itu jihadul kufar, jihad melawan orang-orang yang non muslim. Yang pertama kata beliau, jihad melawan diri sendiri caranya dengan cara apa? Kata beliau yaitu dengan mempelajari ilmu dan mengamalkan ilmu dalam kehidupan. Yang kedua, jihad melawan setan. Bagaimana caranya? Itu dengan mempelajari khutwatu syaitan, yaitu langkah-langkah syaitan. Jihad melawat orang-orang terhadap orang-orang yang berbuat dosa besar. Bagaimana caranya? Dengan mendakwahi mereka, mengajak mereka supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jihad melawan orang-orang non muslim, maka kata para ulama non muslim itu ada ya ada dua macam. Ada non muslim yang memerangi kaum muslimin dan mengusir mereka dari negeri-negeri mereka maka pada waktu itu kaum muslimun tidak tidak bisa tinggal diam. Masa kita diserang, disuruh, diusir, dibunuhi, kita diam? Tidak mungkin, Pak. Kita kaum muslimin pun punya harga diri. Kalau sampai orang-orang kafir kemudian membunuhi kita, memerangi kita, dan kita mampu untuk melawan, ya terpaksa kita lawan, gimana lagi? Itu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Yang kedua yaitu kafir bukan harbi. Kalau yang pertama disebut dengan kafir harbi. Yang kedua kafir yang bukan harbi dan ini ada beberapa macam. Ya, di antaranya kafir musta'man, orang kafir yang berada di bawah lindungan negeri. Orang kafir yang mengadakan perdamaian dengan kaum muslimin. Orang kafir yang disebut dengan dinwi. Semua ini harus dilindungi. Semuanya harus dilindungi. Bahkan Rasulullah SAW sudah saya sebutkan tadi hadisnya. Man qatala mu'ahadan lam yara ra'ihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir yang berdamai dengan kaum muslimin, maka ia tidak akan mencium bau bau surga. Tapi ketika mafhum jihad itu ditujukan kepada setiap kafir, hancur Islam ya Islam. Pemahaman yang sangat rancu tentunya. Makanya ya akhi azakumullah seperti halnya di Indonesia telah disampaikan oleh Bapak tadi. Di Indonesia diakui lima agama. Islam, ya, Hindu, Buddha, kemudian apa? Kristen, Konghucu, ada Kristen Protestan dan Katolik. Negara sudah melindungi mereka itu semuanya. Dan selama mereka itu tetap berdamai dengan kaum muslimin, maka kita pun juga baik kepada mereka. Kita pun tetap berbuat adil kepada mereka. Kita pun tetap berbuat ihsan kepada mereka. Kita perlihatkan akhlakul karimah kepada mereka agar mereka tahu bahwa Islam memang agama yang penuh akhlak. Agar mereka faham bahwasanya agama yang Islam agama yang penuh adab. Ya Lihat Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah di Mekah, mendakwahkan Islam, bagaimana sikap orang-orang musyrikin yang memusuhi Rasulullah, tetap Rasulullah sabar dan tetap beliau menjaga silaturahim dengan paman-paman beliau yang memusuhi beliau. Dia tetap sabar. Ikhwatul Islam azakumullah. Maka dari itu ya akhi, ini adalah merupakan sebab yang menyebabkan munculnya apa namanya terorisme di dalam Islam yaitu adanya kesalahan dalam mafhum jihad. Jihad melawan orang yang kafir harbi pun juga di sana ada batasan-batasan yang telah disebutkan oleh para ulama. Ada syarat-syaratnya, harus terpenuhi syarat-syaratnya, tidak boleh sembarangan menghafal Islam. Azakumullah. Di antaranya harus seizin pemimpin kaum muslimin. Iya. Ikhwatul Islam, Azzaqamullah Kemudian ya akhi, Azzaqamullah sebab selanjutnya mengapa muncul terorisme dalam Islam? Itu jauhnya para pemuda dari bimbingan ulama. Ketika pemuda jauh dari bimbingan ulama, akhirnya mereka melakukan gerakan-gerakan tanpa konsultasi kepada ulama apalagi yang namanya pemuda Pak biasanya semangat lebih dahulu daripada ilmu Akibatnya apa? Akibatnya ketika semangat menggelora, pastilah yang didahulukan adalah perasaan, semangat. Tanpa melihat dan menilai masalah dan mafsadah. Beda dengan ulama. Kalau ulama menilai dengan ilmu, mereka akan jauh melihat ke depan. Apakah ini akan mengakibatkan maslahat yang besar ataukah mafsadat yang lebih besar. Tapi ketika pemuda-pemuda ini tidak terbimbing oleh para ulama, bahkan sayang dan seribu sayang. Ketika pemuda itu melecehkan ulama, bahkan menuduh ulama itu katanya ulama pengecut, ulama penjilat dan yang lainnya, ya sudahlah. Akibatnya mereka akan mengulamakan orang yang sesuai dengan hawa nafsu mereka yang mereka inginkan. Saya pernah di Jakarta, Masjid Al Azhar Pondok Kopi, kajiannya sama juga tentang masalah terorisme. Waktu itu bahas saya membahas tentang masalah bom bunuh diri. Ya kejadian karena waktu itu terjadinya pemboman di di Bali ini kita bahas kemudian tentang hakikat bom bunuh diri dalam Islam. Saya bilang bahwa bom bunuh diri dalam Islam tidak diperkenankan. Saya bawakan hujah-hujahnya, dalil-dalilnya dan perkataan para ulama. Kemudian setelah selesai kajian, ada seorang pemuda yang tinggi besar datang kepada saya dan berkata, Ustaz, saya mau berdebat sama Ustaz. Saya nggak setuju dengan pendapat Anda. Silakan. Makanya di belakang masjid kita berdua, dia bilang, Iya. Saya tidak perlu setuju dengan pendapat Ustaz. Menurut saya, bom Bali itu syahid. La Kata saya, saya kan sudah bawakan perkataan para ulama dan ujar-ujar dan dalilnya. Sekarang Anda, siapa ulama yang Anda ikuti? Oh, saya punya ulama. Siapa ulama kamu? Bin Laden, Usama bin Laden. Masya pantesan saja kata saya. Anda perlu ketahui Usama bin Laden bukan ulama. Bahkan sudah dinasihati oleh para ulama besar, tapi dia tidak mau mendengar nasihat. Iya. Yeah. Itulah Pak, ketika pemuda itu sudah melecehkan ulama yang hakiki, yang diangkat siapa? Ulama yang sesuai dengan keinginan dia. Oh inilah ulama. Supaya apa? Sesuai dengan keinginan dia. Untuk membela ya, pemikiran dia yang menyesatkan seperti ini. Makanya ya Afi, azakumullah, para pemuda ini ya harus betul-betul terbimbing oleh para ulama supaya mereka faham bagaimana bergerak, bagaimana bersikap, bagaimana memahami Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu supaya tidak salah. Ikhwatul iman, azakumullah. Karena apa? Sebatas semangat dan semangat itu sangat berbahaya dalam Islam. Kata para ulama, al-awatif biar awasif. Sebatas semangat saja, itu sama dengan angin ribut yang akan bisa menghancurkan, merusak. Maka dari itulah yang akan Islam azakumullah. Peranan para ulama di dalam membimbing para pemuda Demikian pula peranan para ulama dalam membimbing umat Islam secara keseluruhan ini sangat dibutuhkan sekali agar mereka memahami tentang hakikat bagaimana agama ini, agar mereka meluruskan tentang pemahaman terhadap Al-Qur'an dan hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang berhujah dengan Al-Quran, berhujah dengan hadis. Tapi ternyata apa yang terjadi pemahamannya dibawa kepada pemahaman mereka. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemikiran Khawarij, apa kata Rasulullah? Yaqra'una al-Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an, yahsabuna annahu lahum wa huwa alaihim. Mereka mengira Al-Qur'an mendukung pendapat mereka. Padahal kata Rasulullah Al-Quran tidak mendukungnya. Kenapa sampai demikian Pak? Karena memahami dengan pemahaman mereka. Tidak mau merujuk pemahaman para ulama. Kaum khawarij yang muncul di zaman sahabat. Kenapa mereka tersesat memahami Al-Quran Pak? Karena mereka tidak mau mengikuti bimbingan para ulama sahabat. Tidak mau. Bahkan mereka melecehkan para ulama sahabat Itulah akibatnya akhirnya yang terjadi adalah pemuda-pemuda tersebut tidak terbimbing. Pemuda-pemuda tersebut kemudian melakukan gerakan-gerakan yang merugikan Islam. Cobalah ya Afak Islam, saya waktu tanya lagi kepada dia. Setelah pemboman yang ada di Indonesia, hasilnya apa sih? Apakah dengan adanya pemboman itu orang berbondong-bondong masuk Islam? Tidak. Apakah dengan adanya pemboman seperti itu, ya, kemudian orang banyak yang tertunjuki kepada jalan yang benar? Tidak juga. Bahkan Islam semakin dicap teroris. Bahkan yang menjadi yang yang rugi Islam itu sendiri ya Islam Islam azakumullah. Makanya ya akhi azakumullah. Inilah kenyataan yang ada ya akhi. Ya di saat pemuda-pemuda yang menjadi pengantin-pengantin itu ya dicekoki oleh pemikiran-pemikiran yang sangat berbahaya, radikal dengan mengatasnamakan jihad, mati syahid. Padahal ternyata para ulama tidak meridhoi langkah mereka karena tidak sesuai dengan ajaran Allah Rabbul Izzati wa Jalal. Ikhwatul Islam, azakumullah. Maka dari itulah ya akhi, apa solusi-solusi yang bisa kita lakukan untuk menghadapi gerakan ataupun pemikiran-pemikiran radikalis ini? Yang pertama adalah berusaha untuk mengoptimalkan peran para ulama juga. Memberikan penyeruhan-penyeruhan, mengadakan pendekatan kepada para pemuda-pemuda yang begitu semangat di dalam membela Islam agar mereka memahami tentang hakikat Islam. Alhamdulillah ya. Kalau badan BNPT itu sudah beberapa kali mengundang seorang ulama dari Jordan yang bernama Syekh Ali Hasan al halabi yang dimana itu adalah atas dasar usulan daripada saudara-saudara kita juga untuk bisa mendatangkan ulama memahamkan kepada pemuda-pemuda di Indonesia yang begitu semangat untuk berjihad tapi salah dalam pemahaman jihadnya. Alhamdulillah walaupun memang ada hasil-hasil yang diharapkan banyak yang kemudian mereka rujuk kepada kebenaran setelah dijelaskan oleh yang Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Azhari itu ya tentang hakikat jihad, tentang hakikat kafir mengkafirkan. Alhamdulillah. Dan memang memang ini sangat penting sekali untuk kemudian dilanjutkan memberikan mafhum yang benar tentang apa itu jihad dan bagaimana kafir mengkafirkan, apa itu Islam dan bagaimana ya menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang akan Islam azakumullah yang perlu kita lakukan adalah ya agar pemikiran terorisme itu tidak muncul di dalam tubuh umat Islam. Yaitu untuk semakin memberikan pencerahan ilmu kepada mereka. Saya sudah sebutkan tadi sebab utama kaum muslimin jatuh kepada pemikiran terorisme itu akibat daripada kebodohan mereka terhadap agama Islam. Maka dari itulah semakin kita harus menggencar menyebarkan ilmu Islam yang benar. Kita bekerja sama dengan para ulama, dengan aparat dan yang lainnya ya untuk menjelaskan kepada mereka tentang hakikat pemahaman ayat Al-Quran yang benar, yang sesuai dengan dipahami oleh Rasul dan para sahabatnya dan para ulama dari zaman ke zaman. Kita kembalikan penafsiran-penafsiran tentang ayat-ayat yang mutasyabih kepada ayat-ayat muhkam sesuai yang dipahami oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Alhamdulillah, ya saya sendiri sudah yang pernah ngisi kajian di Kapolda Lampung, di beberapa juga Polres, jadi ya, daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, untuk membantu aparat memahamkan kepada kaum muslimin tentang hakikat Islam bahwa Islam bukan agama teroris bahwasanya Islam justru sangat menganjurkan kepada perdamaian dan kedamaian ikhwatul Islam azakumullah ini yang harus kita lakukan Sebab kaum muslimin semakin jauh daripada ilmu, kaum muslimin semakin dikuasai oleh kejahilan, semakin mudah sekali dihinggapi pemikiran apa? Radikal, mudah. Bapak tahu ya, ketika di zaman Usman bin Affan, zaman Usman bin Affan terjadi demo besar-besaran. Siapa provokasinya? Rupanya Abdullah bin Sabah. Ternyata Pak, yang dituju oleh Abdullah bin Sabah itu adalah negeri-negeri yang baru dikuasai oleh Islam. Yang tentunya ilmu Islam di negeri-negeri itu sangat minim sekali. Akibatnya apa? Mereka memprovokasi Utsman bin Affan bahwa Utsman bin Affan tuh melakukan begini dan begitu, begini dan begitu. Di antaranya bahwa Utsman bin Affan katanya ya menyakiti ummahatul mukminin dan yang lainnya yang mengakibatkan apa? kaum muslimin pun menjadi panas dan kesal, geram. Akibatnya mereka pun datang rame-rame ke kota Madinah yang kemudian berakhir dengan terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu warḍah. Ikhwata Islam azakumullah. Maka ini yang solusi yang kedua. Untuk bisa menangkal pemikiran terorisme, radikalis dan yang lainnya, untuk menyebarkan ilmu yang sahih, ilmu yang benar, memahamkan mereka tentang Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para ulama terdahulu dari kalangan sahabat, tabiin, tabiun, tabiin dan para ulama yang mengikuti mereka supaya mereka paham bahwa Islam memang agama yang sangat mulia sekali. Ikhwatul Islam azakumullah. Kemudian ya akhi, azakumullah, tentunya ya, untuk berusaha untuk menyebarkan hal ini adalah dengan mengadakan majlis-majlis ahli. Makanya Masya Allah, Alhamdulillah teman-teman di Bali mengadakan Bali mengaji. Ya, di Kalimantan ada juga Kalimantan mengaji. Ya, di tempat-tempat yang lain juga berusaha. Kenapa kita lakukan itu? Tujuannya supaya semakin mencerahkan kepada umat Islam tentang hakikat agama kita yang hak, yang penuh damai ya akhwat Islam azakumullah. Maka dari itulah ya akhi, ya, jangan kita beranggapan bahwa kita dengan mengkaji Islam, mengkaji Al-Qur'an dan hadis seakan-akan ini malah menjadi benih-benih terorisme. Sama sekali tidak demi Allah. Adanya benih terorisme itu akibat justru karena ketidakpahaman terhadap Al-Qur'an dan hadis Nabi yang sahih. Tapi dengan kita mengadakan kajian-kajian di berbagai macam media, di tempat-tempat yang banyak dan yang lainnya, tiada lain adalah untuk memahamkan tentang pemahaman yang sahih. Bagaimana Islam menghadapi misalnya pemimpin yang zalim? Kita bawakan hadis-hadis Nabi tentang Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang zalim. Kata Rasulullah SAW, saya kunu ba'di alimah." Yang yahtaduna bighori haji wa yastannuna sunnati akan ada nanti setelahku pemimpin-pemimpin pakai tangan kanan. Akan ada setelahku nanti pemimpin-pemimpin yang mengambil petunjuk selain petunjukku dan mengambil sunnah selain sunnahku. Wasayakumu kumufim rijal dan akan ada nanti pemimpin-pemimpin yang hatinya hati setan berbadan manusia. Hati setan berbadan manusia. Kemudian ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin seperti itu?" Hatinya hati setan berbadan manusia, jahat itu pemimpin. Kata Rasulullah, "Isma wa ati." Tetaplah dengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf. Wa in duriba wa ukhidha maluk, walaupun kamu dipukul dan hartamu diambil. Dan itu yang selalu kita sampaikan kepada masyarakat. Sabar. Lebih baik kita bersabar menghadapi pemimpin yang zalim daripada mengadakan pemberontakan yang akibatnya merugikan umat Islam itu sendiri. Dahulu Al-Hasan Al-Basri saja Pak, ketika mendengar ada orang yang mendoakan ke, ke, kecelakaan buat Hajat bin Yusuf. Bapak tahu Hajat bin Yusuf, panglima perang yang sangat kejam. Sampai kata Imam Ad-Dahabi, kalau semua umat selain Islam membawa orang-orang kejamnya dan kita bawa hajat bin Yusuf, kita masih menang kejamnya. Saking kejamnya hajat bin Yusuf, 120 ribu orang kaum muslimin dibunuh pelan-pelan. Dibunuh pelan-pelan tahu sendiri kan, dicongkel turun matanya. Ya terus dikit-dikit sampai mati. Ternyata jumlahnya ada 120 ribu orang yang dibunuh oleh Hajjaj. Itu di zaman dahulu Pak, alhamdulillah di zaman sekarang pemimpin gak ada yang seperti itu. Kemudian Al Hasan Al Basri rupanya mendengar ada seseorang mendoakan kecelakaan kepada Hajat bin Yusuf. Apa kata Al Hasan Al Basri? Jangan kamu lakukan. Kata orang ini, kenapa Hai, hai Hasan? Apa engkau tidak pernah mendengar bagaimana kekejamannya Hajat bin Yusuf? Kata Hasan al Al Basri, aku khawatir apabila Allah kabulkan doamu lalu hajat mati saya khawatir penggantinya adalah kera dan babi artinya kamu dari mana tahu bisa menjamin bahwa penggantinya akan lebih baik dari dia dari mana kamu bisa menjamin bahwa penggantinya lebih baik daripada dia? Tidak ada jaminan, Pak. Iya. Tetap kamu harus sabar Bahkan Anas bin Malik saja berkata, "Bayana Rasulullah, kami kami, kami sudah membaiat Rasulullah untuk tetap mendengar dan taat kepada pemimpin. Fi usrina wa yusrina wa mansyatina wa makrahina wa atharatin alaina." Kami sudah membaiat Rasulullah untuk mendengar dan taat kepada pemimpin baik dalam keadaan susah maupun senang, baik semangat maupun malas dan ketika pemimpin itu lebih mementingkan dirinya daripada kami rakyatnya. Itu yang kita sampaikan kepada masyarakat supaya mereka tidak melakukan hal-hal yang bisa merugikan negeri ini. Ikhwat Islam azakumullah. Kalau saya boleh bilang negeri Indonesia ini bisa dikatakan di ujung tanduk. Berbagai macam cara digunakan bagaimana supaya negeri ini terjadi chaos ataupun yang lainnya. Tapi alhamdulillah segala macam apa namanya usaha itu selalu Allah gagalkan. Semoga itu terus Allah gak apa jaga negeri kita ini akal Islam. Tentu se semua ini adalah kita semuanya yang harus bau membau membela negeri kita di Indonesia ini supaya tetap aman, tentram di akal Islam jalla. Maka kita sampaikan kepada mereka tentang hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mewajibkan kita untuk taat dan mendengar kepada pemimpin dalam perkara yang ma'ruf dan agar kita sabar terhadap kezaliman mereka dan bahwasanya sabar terhadap kezaliman pemimpin itu hakikatnya itu akan membawa keberkahan untuk umat Islam itu sendiri tapi ketika kita tidak sabar kita pasti yang pertama kali menjadi incaran dan dihancurkan itu pasti dan pasti. Ikhwatul Islam, azakumullah. Demikian pula ya akhi, azakumullah. Di antara solusi yang bisa kita ambil dalam perkara hal ini adalah yaitu kita berusaha untuk senantiasa memahamkan tentang hakikat akhlak dalam Islam. Bahwa Islam itu sangat menghormati akhlak yang agung, yang mulia. Bukankah Kata Aisyah radhiyallahu anha, karena khulqul Qur'an." Adalah Rasulullah SAW akhlaknya Al-Qur'an. Bahkan Rasulullah SAW menjamin orang yang akhlaknya baik akan diberikan rumah di surga yang paling tinggi. Kata Rasulullah ana za'i baik bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khulquhu. Aku menjamin dengan rumah yang berada di surga yang paling tinggi bagi siapa bagi orang yang baik akhlaknya. Orang yang baik akhlak. Bahkan Rasulullah bersabda, "Inna rajul la yablughu asaim saim al-qa'im." Sesungguhnya seseorang akan sampai kepada derajat orang yang suka sholat dan suka puasa bihusni bihusni kuluti dengan baiknya akhlak dia. Subhanallah ya akal Islam. Perlihatkanlah akhlak yang mulia ya akhi azakumullah kita tersenyum kepada manusia. Sebagaimana Rasulullah bersabda at-tabassum fi wajhi akhika sadaqah. Tersenyum di wajah saudaramu itu sedekah. Hanya sebatas senyum saja itu manfaatnya besar, Pak. Akhlak Islam yang ditenangkan oleh Rasulullah SAW berupa akhlak ini. Atabassum, tersenyum di wajah saudaramu kita terkadang menganggap masalah masalah remeh masalah senyum ini. Padahal kalau kita perhatikan pengaruh senyum itu dahsyat. Pertama, kalau kita senyum di hadapan saudara kita, setidaknya membuat hati dia gembira. Sedangkan memasukkan kegembiraan pada hati seorang muslim itu amalan yang utama. Kata Rasulullah wa wa, wa habul a'mali ilallah sururun tudkhilu fi qalbi muslim amalan yang paling dicintai oleh Allah, kegembiraan yang kamu masukkan ke hati seorang muslim. Ketika kita tersenyum ya akhi. Senyum itu hakikatnya apa? Ya. Akrab. Demikian pula senyum itu yang akan Islam azakumullah menjadikan kita dekat dengan manusia. Sedangkan kalau kita tidak senyum akan terjadi kesenjangan. Sementara ketika Rasulullah menyebutkan tentang ciri penduduk surga, apa kata Rasulullah? Inna Allah haram ala nar ala kulli hayyinin layyinin sahlin qarib. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas api neraka atas setiap orang yang lemah yang lemah lembut, tawadu, tidak sombong. Demikian pula mudah dan ia dekat dengan manusia. Subhanallah ya Islam azakumullah akhlak di ya akhi kita tanamkan kepada jiwa-jiwa kaum muslimin atau terhadap orang-orang non muslim ya kita berakhlak kita berbuat baik kepada mereka kita berbuat ihsan kepada mereka kita perhatikan orang-orang fakir miskin makanya Islam bagaimana memperhatikan para janda orang-orang miskin kata Rasulullah yang asai alal armala, wal masakin wad du'afa kal mujahid fi sabilillah Orang yang memperhatikan para janda, orang-orang miskin dan lemah, itu sama pahalanya dengan berjihad di jalan Allah. Dan sama dengan orang yang senantiasa berpuasa dan sholat malam setiap hari. Ikhwatul Islam, Betapa butuhnya di zaman ini Pak kepada akhlak yang mulia. Agar kaum muslimin atau orang-orang yang non muslim melihat bahwa Islam adalah agama yang penuh akhlak. Cobalah dengar hadis Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW mengabarkan akan munculnya zaman fitnah. Ternyata solusi yang Rasulullah sebutkan dalam zaman fitnah itu adalah berakhlak mulia. Kata Rasulullah, tajiul fitan fayakulul mu'min hadhihi mublikati nanti akan datang fitnah seorang mukmin akan berkata, ini yang akan membinasakanku. Sumatan kasyif, lalu fitnah itu pun pergi. jiul fitnah, nanti akan datang lagi fitnah. Fayakul mukmin hadihi wa hadihi. Si mukmin akan berkata, ini yang akan membinasakanku. Faman arada an yuzahzah anin nar wa yudkhalal jannah. Siapa yang ingin dimasukkan ke surga dan diselamatkan dari api neraka, faltatihi billahi wal yawmil akhir. Maka hendaklah kematian mendatangi dia dalam keadaan ia beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wal ya'ti ilan nas bima yuhibbu an yu'ta ilaih. Dan hendaklah ia datang kepada manusia, mendatangi manusia sebagaimana ia suka untuk didatangi dengannya. Lihat. Justru di saat zaman yang penuh fitnah yang Rasulullah kabarkan nanti di akhir zaman, Rasulullah mengatakan apa? Hendaklah ia mempergauli manusia sebagaimana ia suka untuk dipergauli dengannya. Antum suka enggak orang lain senyum sama antum? Antum pun harus senyum sama dia. Antum suka tidak orang lain bersikap sopan santun sama antum? Sama kita semua. Kalau kita suka kita pun bersikap sopan santun kepada mereka. Kalian suka tidak kalau orang lain itu selalu berbuat kebaikan kepada kita? Kita pun harus selalu berbuat kebaikan kepada mereka. Itu yang Rasulullah berikan solusi di zaman fitnah ternyata. Wal yahti ilan nas bima yuhibbu an yuta ilaih. Hendaklah ia mendatangi manusia, menyikapi manusia sebagaimana ia suka untuk disikapi dengannya. Subhanallah. Bimbingan yang agung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Islam azakumullah. Akhal Islam azakumullah. Kemudian ini akhi untuk menangkal sikap terorisme dan radikalisme ini kita perlu untuk menyebarkan pemahaman para sahabat, para tabi'in dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Karena ini adalah merupakan perkara yang sangat penting akhirnya. Karena ketika Al-Quran dan hadis dipahami bukan pada tempatnya, saya yakin Al-Quran dan hadis malah menyesatkan manusia. Antum tahu? Ya. Ketika orang-orang Khawarij mengkafirkan kaum muslimin dahulu di zaman Ali bin Abi Thalib, mereka berdalil dengan, dengan Al-Quran. Berdalil, Pak. Mereka berdalil di zaman sekarang pun juga ya orang-orang yang berusaha untuk apa namanya menghalalkan darah kaum muslimin selalu berusaha untuk membawakan dalil dari Al-Qur'an dan hadis guna untuk membantu ataupun menjadikan Al-Qur'an dan hadis sebagai apa? tameng mereka. Bukan sebagai sandaran, tapi sebagai tameng. Maka dari itulah ya akan Islam, kenapa para ulama terdahulu menulis kitab-kitab akidah yang menyebutkan tentang pemahaman-pemahaman para sahabat terdahulu. Imam Ahmad bin Hambal menulis kitab Usul Sunnah, Aslus Sunnah. Imam Al-Ajuri menulis kitab Asy-Syariah. Al-Imam Ibnu Battah menulis kitab tentang masalah akidah juga. Demikian para-para ulama dari zaman ke zaman selalu menulis kitab-kitab tentang keyakinan para sahabat. Gunanya adalah supaya apa? Memahamkan kepada umat tentang hakikat pemahaman yang benar. Sehingga pada waktu itu tidak melenceng daripada pemahaman para sahabat Rasulullah, para tabi'in dan tabi'un tabi'in. Apalagi Rasulullah jauh-jauh hari sudah mengabarkan umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kemudian Rasulullah mengabarkan siapa yang selamat kata Rasulullah ma'ana alaihi wa ashabi yang aku dan para sahabatku ya di atasnya di hari ini. Berarti Rasulullah dan para sahabatnya ini yang harus kita jadikan patokan ya Islam azza dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya tidak melenceng daripada pemahaman yang salah, yang yang sahih. Ikhwata Islam azakumullah. Maka inilah ya akhi azakumullah yang jelas bahwasanya Islam adalah agama yang penuh dengan cinta damai. Islam bukan agama teroris dan kita buktikan bagaimana ajaran Islam. Pertama Islam menganjurkan kita untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum. Salam sendiri sudah doa tentang keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan. Yang kedua, Islam sangat menghormati non-muslim yang mereka itu hidup berdampingan dengan kaum muslimin selama tidak mengganggu mereka. Sudah saya sebutkan tadi ayatnya Allah Taala berfirman, "La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din." Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik kepada orang-orang non-muslim yang tidak mengusir kamu dan tidak membunuhi kamu. Selama mereka tidak membunuhi kita, tidak mengusir kita, kita tetap dianjurkan berbuat baik kepada mereka, berbuat adil kepada mereka, berbuat ihsan kepada mereka. Bukankah itu menunjukkan bahwa Islam sangat cinta damai? Yang ketiga yang akan Islam ketika Rasulullah mengirim pasukan-pasukannya untuk berjihad di jalan Allah. Ternyata yang Rasulullah nasihatkan kepada mereka apa? jangan membunuh anak-anak, jangan membunuh wanita, jangan membunuh orang yang berlindung di dalam gereja-gereja dan vihara. Ya. Demikian pula tidak boleh menebang pohon. Betul-betul dipelihara. Dengan tujuan jihad dalam Islam ternyata apa? Untuk menolak kezaliman. Untuk menegakkan keadilan. Makanya Bapak silahkan baca sejarah ketika terjadi peperangan dalam Islam tidak ada satupun negeri kecuali di negeri itu sangat berharap untuk dikuasai oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka tahu Islam itu sangat cinta damai. Islam itu sangat cinta keadilan. Sangat memelihara kesejahteraan rakyatnya. Ikhwata Islam Bukti yang keempat, Islam sangat menganjurkan akhlakul karimah. Akhlak yang sangat indah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya bagaimana akhlak para pemimpin, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada ya non muslim, semua sudah di sudah di apa namanya? sudah dianjurkan oleh Islam, sudah diatur dalam Islam. Makanya ya akhi azakumullah. Demikian pula bagaimana kasih sayang Islam kepada manusia, kepada hewan itu sendiri sudah menjadi sebuah saksi yang agung kepada kita ya akhirnya bahwasanya Islam adalah bukan agama teroris. Islam penuh rahmat lil alamin. Islam sangat menyayangi manusia, sangat cinta kepada kedamaian. Maka dari itulah pahamilah ini. Kemudian kita berusaha ya akar Islam saling bahu membahu untuk memahamkan hakikat Islam ini kepada kaum muslimin. Dan kemudian senantiasa kita berusaha membantu pemimpin dan pemerintah kita di dalam memerangi pemikiran-pemikiran terorisme. Tentunya terorisme yang dimaksud di sini bukan terorisme yang apa namanya sebagian orang memahaminya. Kadang ada orang memahami terorisme dengan pemahaman yang salah. Sebatas ada orang melihat jenggot, oh teroris. Sebatas orang melihat bercadar, oh teroris. Ini namanya menuduh orang dengan tanpa bukti karena yang menganjurkan jenggot siapa? Rasulullah. Rasulullah berjenggot, para nabi semua berjenggot. Yang menganjurkan bercadar siapa? Rasulullah juga. Bahkan pendiri NU, ya Ki Haji Hashim Ash'ari sendiri mengatakan wajib cadar itu. Ya, bahkan dalam e, muktamar NU yang kelima pun juga disebutkan tentang disyariatkannya cadar. Demikian pula ya, terkadang sebagian masyarakat karena ketika melihat yang melakukan eh, sikap-sikap uh, terorisme itu yang berjenggot, bercadar, akibatnya apa? Mereka menganggap pokoknya setiap yang bercadar, berjenggot, yaitulah teroris. Tentu kita tidak setuju dengan definisi teroris seperti itu. Kenapa? Karena konsekuensinya sama saja mengatakan Rasulullah teroris karena Rasul berjenggot. Ya. Kita tidak mau seperti itu. Bahkan para ulama semuanya rata berjenggot. Apakah berarti kita katakan mereka teroris? Tentu tidak. Makanya yang antum-antum yang berjenggot dituduh teroris ya sabar aja lah. Ya. Kalau antum misalnya lagi jalan ada orang ah ISIS ISIS Gak usah marah pak, kalau memang kita bukan ISIS ya biarin aja orang nuduh apa kayak ya terserah lah. Yang penting kita tidak melakukan perbuatan ISIS, kita pun juga tidak melakukan perbuatan teroris. Yang penting antum yang berjenggot melaksanakan sunnah Rasul, laksanakanlah. Kalau ada orang yang mencaci maki antum, insya Allah pahala buat antum. Ya. Kata Rasulullah SAW, ya, man roka siapa yang mencaci maki kamu dengan aib yang ada pada diri kamu, falatu ayyirhu maka jangan kamu balas dengan mencaci maki dia dengan aib yang ada pada diri dia. Wada wabalahu alaih biarkan dosanya dia yang menanggung dan pahalanya buat kamu. Jadi antum-antum yang melaksanakan sunnah Rasul berjenggot, tapi antum alhamdulillah tidak pernah melakukan, tidak setuju dengan ISIS teroris. Jalanlah, insya Allah. Kalau ada yang mencaci maki atau menuduh atau yang lain itu pahala buat kamu. Pahalanya semakin besar insya Allah. Tapi yang kita inginkan adalah agar tentunya para jajaran pun juga memahami bahwa kita ya teman-teman kita ataupun saudara-saudara kita sesama muslim yang berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasul itu tidak bisa disamaratakan. Dan alhamdulillah saya yakin juga para intel, para jajaran militer pun paham insyaallah Ya, siapa yang memang pemikirannya radikal, siapa yang hakikatnya teroris, siapa yang memang betul-betul tujuannya untuk mengamalkan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang barangkali yang saya sampaikan bermanfaat mohon maaf bila ada kekurangan di dalam penyampaian dan uh, yang saya sampaikan ini tentunya sesuai dengan kemampuan ilmu saya wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita menuju tanya jawab dan tanya jawab hanya dengan kertas saja tidak tidak diterima secara langsung. mengetahui sebuah atau suatu perbuatan zalim dan sudah berusaha mengingatkannya tapi tidak mempan apa yang harus kita lakukan itulah Pak kalau kita ingin menasihati orang kita juga harus siap untuk ditolak orang kita ketika menasihati orang tapi jiwa kita maunya diterima sama orang sulit pasti akan mudah putus asa Makanya kalau kita ingin menasehati ini orang berbuat zalim, saya harus nasihati. Bisa saja nasihat kita diterima, bisa saja nasihat kita di, ditolak. Dari dua kemungkinan itu kita harus siap. Ya. Kalau ternyata kemungkinan kita nasihati dia dia menolak, mungkin kita harus berpikir cara yang lebih baik untuk dia. Dahulu saja para nabi ketika menasihati kaumnya tak bosan-bosan. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam berdakwah 950 tahun Menasihati kaumnya terus mendakwai mereka 950 tahun tak ada henti-hentinya. Kita baru berapa tahun? Kita terkadang baru nasihati sekali dua kali itu udah ngeluh. Sementara Nabi Nuh alaihissalatu wassalam 950 tahun Masya Allah sabar sekali. Maka dari itulah ya, yang penting adalah yang kita pikirkan adalah bagaimana saya bisa memberikan nasihat. Itu. Adapun hasil serahkan kepada Allah. Karena yang memberikan hidayah siapa? Ya Allah, bukan kita. Rasulullah SAW saja bersabda, Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulullah, Inna kalatah diman ahbabta. Sesungguhnya kamu tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu sukai. Walakin Allah yahdi man Akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi kewajiban kita adalah ya udah kita nasihati dia, kita ajak dia. Kalau ternyata nggak mau, ya kita pikirkan cara lain. Mungkin ada cara lain yang bisa untuk bisa yang mengingatkan dan menasihati dia. Apa parameter dan pada kondisi bagaimana kita dikatakan telah berjihad melawan hawa nafsu dan setan? Tapi Berjihad melawan hawa nafsu dan setan Sudah saya sebutkan tadi Pertama, jihad melawan hawa nafsu itu seumur hidup Karena setiap manusia punya hawa nafsu tidak? Punya Setiap manusia punya hawa nafsu Berarti jihad melawan hawa nafsu itu seumur hidup sampai kita meninggal dunia Dan jihad melawan setan pun selama kita masih hidup Setan akan terus mengganggu Bukankah iblis sudah bersumpah untuk menggoda manusia? Iya. Iblis berkata, "Fabima aghwaytani nila aqudanna lahu siratal mustaqim." Ya Allah, karena engkau telah menyesatkan aku, aku akan halang-halangi hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. Pak jihad lawan hawa nafsu dan setan itu harus terus setiap hari, setiap hari, setiap detik, setiap menit. Apalagi yang namanya setan, yang namanya iblis itu kan lebih pengalaman dari kita, Pak. Iya enggak? Iblis itu sudah berumur berapa puluh tahun, berapa ratus tahun, berapa ribu tahun. Semenjak Nabi Adam masih belum diciptakan saja, iblis sudah ada. Berarti pengalaman iblis jauh lebih hebat daripada kita. Iya. Maka dari itulah kita wajib untuk mempelajari tentang bagaimana sih cara iblis menyesatkan manusia. Al-Quran sudah menjelaskan. Makanya sudah saya sebutkan tadi ya, berjihad melawan hawa nafsu cara caranya dengan cara menuntut ilmu dan mengamalkan il, ilmu. Berjihad melawan setan caranya dengan mempelajari hakikat daripada langkah-langkah setan. Apa sih langkah-langkah setan untuk menyesatkan manusia? Itu tentunya pada pembahasan yang khusus, Pak. Ya, apa langkah setan? Para ulama sudah menjeburkan langkah-langkahnya, pintu-pintunya dan yang lainnya. Kota Islam azakumullah. Ustaz, saya pernah mendengar hadis yang intinya jika kita berada satu jalan dengan orang kafir, hendaklah kita mempersifat, mempersempit jalannya. Benar nggak tuh hadis? Hadis itu sahih tapi jangan dipahami sembarangan, kata Syaikhul Utsaimin. Ada orang sembarangan memahami hadis itu, ketemu orang kafir dipepetin. Bukan seperti itu pemahaman yang dipahami oleh para ulama. Ya. Tapi hendaknya seorang muslim itu mulia di hadapan orang non muslim. Jangan menghinakan diri di hadapan orang non muslim. Kalau kita berjalan berpapasan dengan orang orang non muslim, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, jangan kita yang nyingkir, biar dia yang nyingkir. Maksudnya begitu kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Kalau itu pun juga tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Tapi kalau menimbulkan mudarat yang lebih besar ya jangan kata para ulama. Tetap kembali kepada pertimbangan maslahat dan mudarat itu penting sekali akal Islam azakumullah. Nah inilah ya Nabi salah satu fenomena ketika memahami hadis dengan pemahaman yang salah akibatnya orang-orang ya selain muslim akan menganggap kok Islam seperti itu banget sih gak punya akhlak dan yang lainnya tentu tidak demikian Bagaimana cara menenangkan diri kita bila dicela dengan sebutan teroris? Banyak teman dan anak saya sendiri sebut teroris karena pakaian yang kami kenakan tertutup. Iya, memang sih yang namanya manusia pasti nggak mau dituduh macam-macam. Kalau bapak disebut maling, bapak pasti marah. Eh hey, maling, wah oh, marah pak. Apalagi disebut teroris, ih teroris, uh, marah. Tapi gimana lagi? Yang jelas teroris itu ada nggak pada diri kita? Tidak ada. Yang namanya teroris itu pak pasti tidak akan memperingatkan jati dirinya. Yang namanya teroris tidak akan memperlihatkan jati dirinya. Masa teroris memperlihatkan jati dirinya? Ini saya teroris. Mana ada? Nggak ada. Ya. Makanya ya akal Islam, hazakumullah, kalau kita memperlihatkan Islam, misalnya seorang wanita berusaha memakai jilbab yang rapi, ya ternyata dituduh teroris gara-gara pakai jilbab, udah biarin. Dulu saja Rasulullah SAW ketika berdakwah disebut dukun, Rasulullah disebut dukun, Pak. Itu Rasulullah, apalagi kita sabar. Insya Allah kalau kita hadapi dengan sabar itu pahala buat kita. Iya, itu pahala buat kita. Itu justru kesempatan kita bisa mendapatkan pahala semakin lebih besar lagi. Setiap ada orang yang menuduh teroris, ISIS padahal kita enggak, ya sudah kita sabar, pahalanya dapat lagi, pahalanya dapat lagi. Sekarang menjadi pertanyaan kita, kita benar nggak ISIS teroris? Kalau memang kita teroris ya berarti kena. Tapi kalau kita merasa saya bukan teroris, saya bukan ISIS, ya. Kalau kita mau menjelaskan saja maaf ya, situ menurut saya teroris kenapa? Oh kamu pakai pakaiannya begini, ini pakaian Islam. Silahkan, sebatas menjelaskan saja. Adapun sampai enam, apa nama marah-marah berantem, semakin dia yakin tuh teroris. Sabar pak. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kita mempunyai sifat apa? Halim. Halim itu artinya kekuatan untuk bisa menahan emosi. Rasulullah memuji seorang sahabat, Rasul bersabda apa? Inna fika la khaslain, la khaslatain yuhibbuhum Allah. Kamu punya dua perangai yang dicintai oleh Allah. Yang pertama sifat halim, yang kedua sifat sabar, apa ana. Halim itu menahan emosi, ana itu tidak tergesa-gesa mengambil si sikap, tapi memandang jauh ke depan. Apa sih bedanya terorisme dan radikalisme? Setiap radikal apa disebut teroris? Kayaknya enggak. Dan setiap teroris biasanya bersikap radikal. Tapi terkadang teroris juga orangnya apa namanya? diem-diem. Ya, untuk menghancurkan. Pasti dia akan bersikap radikal, tapi teroris mungkin sifatnya lebih lembut supaya nggak ketahuan gerakannya. Sedangkan orang radikal ya radikal aja keras-kerasan sudah. Bisa jadi seperti itu. Ya. Kedua-duanya tidak disukai oleh Islam. Islam tidak suka sikap radikal tidak. Islam menganjurkan sikap lemah lembut ya. Sudah saya sebutkan tadi dalil-dalilnya bagaimana Islam menganjurkan kita bersikap lemah lemah lembut kepada tetangga, bahkan kepada pemimpin lemah lembut. Bahkan tata cara menasihati pemimpin pun harus lembut ya ikhwata Islam azakumullah maka dari itulah ya fi radikal sikap keras sikap ekstrim tidak dibenarkan dalam Islam tapi ya akhi azakumullah sekali lagi terkadang ada sikap-sikap yang dianggap oleh orang radikal tapi menurut Islam itu bukan radikal contoh misalnya ketika kita menjelaskan kepada manusia ini hak ini batil ini salah, ini benar. Nah, orang yang terkena, misalnya orang yang melakukan yang salah tersebut tersinggung. Akhirnya menuduh orang yang mengatakan apa namanya salah itu kamu tuh radikalis. Terkadang muncul istilah seperti itu. Ketika kita menjelaskan ini hak, ini batil, ini salah, ini benar. Ini kesalahan dalilnya begini, begini, begini. Rupanya ada orang yang melakukan kesalahan tersinggung. Kemudian dia menuduh orang yang mengkritiknya sebagai apa? Radikal. Bisa terjadi. Maka seperti ini tidak disebut radikal. Kenapa? Karena menjelaskan kebenaran itu perkara yang harus ilmiah, segala sesuatu ilmiah. Dalam masalah dunia saja, ada orang benar, ada orang salah. Pasti di dunia itu selalu tidak lepas dari benar salah, benar salah kan gitu. Ketika kita menjelaskan ini salah, ini benar, kemudian orang yang berbuat salah kemudian tersinggung, kemudian menuduh kita sebagai orang radikal, yaitu bukan pada tempatnya berarti. Bukan pada tempatnya. Makanya, akhi, ketika kita menjelaskan ini Al-Qur'an, ini hadis, ini dalil, ini hak, ini batil, ini yang diridhoi oleh Allah, ini tidak diridhoi oleh Allah, itu adalah sikap yang harus diambil. Kenapa? Karena menjelaskan kebenaran kepada manusia diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Allah Apa disebut khawarij? Jika ada orang yang mengingatkan penguasa saat ini. Cara mengingatkannya seperti apa, Pak? Karena kan cara mengingatkan itu telah dianjurkan dan dibimbing oleh Rasulullah caranya gimana? Cara mengingatkan bukan dengan cara yang keras, kekerasan dan yang lainnya tidak. Sudah saya sebutkan tadi hadisnya, ayatnya, ketika Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk pergi kepada Fir'aun mengingatkan Fir'aun Allah mengatakan apa? Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkara aw yakhsha. Katakan dan ucapkan kepada Fir'aun. Fir'aun muslim bukan? Hah? Muslim bukan, Pak? Bukan muslim. Itu Fir'aun tuh kejam loh, Pak. Membunuhi anak-anak tapi ternyata Rasulullah Allah berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun apa? Ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan ia mau ingat atau takut. Subhanallah. Tidakkah kita berusaha mencontoh yang Allah Subhanahu sebutkan kepada kita? Sekarang saya mau tanya sama antum. Menurut antum lebih baik mana penguasa sekarang dengan Firaun? Yang sekarang dong. Sekarang saya mau tanya sama antum. Antum lebih baik atau Nabi Musa yang lebih baik? Hah? Antum yang lebih baik atau antum yang lebih baik dari Nabi Musa? Kalau antum berkata saya lebih baik dari Nabi Musa, antum diragukan keislamannya. Nabi Musa datang kepada Fir'aun Ternyata menasihatinya luar biasa Allah mengatakan fakulalahu lahu layyinan la'allahu yakhsha. Kalau cara mengingatkannya benar sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis, ya jelas bagus itu. Tapi kalau caranya dengan cara-cara mengangkat senjata dan yang lainnya dengan alasan mengingatkan pemimpin, bukan seperti itu Islam caranya. Ya. Pahami itu baik-baik di akhir Islam, azakumullah. Bagaimana yang disebut dengan durhaka kepada Allah? Durhaka kepada Allah itu tidak menati Allah dan tidak menjauhi larangannya. Allah ada perintah, perintah sholat, perintah zakat, puasa, haji. Allah melarang syirik, berzina, berjudi. Nah, kemudian kita melanggar perintahnya. Ya, tidak mau melaksanakan perintahnya dan melanggar larangannya, itulah maksiat kepada Allah Subhanahu wa Bagaimana cara menyembuhkan pemikiran masyarakat tentang fobia? Apalagi dengan melihat perempuan dengan jilbab yang lebar dan panjang. Ya, sudah saya sebutkan kewajiban kita sabar dan terus memperlihatkan akhlakul karimah. Sabar dan terus memperlihatkan akhlak yang baik. Tidak mungkin antum minta ke semua masyarakat, "Hai hey, masyarakat, udah jangan tuduh saya." Enggak mungkin, Pak. Jalan terus, tawakal Allah, minta kepada Allah kesabaran, kekuatan, insya Allah itu semakin membesar membesarkan pahala antum-antum. Ya, bismillah. Suami saya sedang kena guna-guna wanita lain. Waduh, Gimana nih? Ini di sini banyak ustadz ini, masya Allah. Datang aja ke ustadznya, minta nasihat. Ustadz suami saya diguna-guna nih gimana? Barangkali ustadznya bisa merukiah. Ya, Ustaz ada hadis barang siapa yang tidak ada dalam hatinya keinginan untuk mati syahid lalu ia mati maka dia mati dalam keadaan cabang kemunafikan. Hadis ini sahih, sahih. Artinya kata para ulama bahwa setiap muslim harus ada keinginan untuk memperjuangkan agama Allah. Membela agama Allah. Adapun kalau memang tidak ada jihad yang syar'i, kita tetap tidak boleh melakukan sikap-sikap yang kita atas namakan jihad ternyata tidak syari nggak boleh. Tapi nanti kalau qadarullah misalnya ada jihad yang syari, kita tetap ada niat ingin ya ikut serta. Kalau memang ada, tapi ingat jihadnya jihad-jihad yang betul-betul syar'i yang telah disebutkan oleh para ulama syarat-syaratnya dan yang lain-lain. Tentu ya mungkin antum pengen tahu bagaimana sih jihad yang syar'i dan bagaimana itu panjang pembahasannya ustadz-ustadz di sini alhamdulillah di sini ada ustadz Alim Rafiq ada ustadz yang yang lebih mumpuni dari saya mereka kakak-kakak kelas saya semuanya makanya dari tadi saya grogi sini ada kakak kelas saya semua senior senior saya semua itu pak saya grogi dari tadi Banyak yang bilang Syiah bukan Islam. Ini perkataan yang salah memutlakan seperti itu. Karena Syiah itu bertingkat-tingkat. Ada Syiah Zaidiyah, ada Syiah Ismailiyah, ada Syiah yang lain tidak sama. Makanya di zaman dahulu ada perawi-perawi Syiah hadis ada. Dikafirkan tidak. Contoh misalnya Aban bin Tagli, Syiiyun Ghali, dia orang Syiah yang ekstrim. Lakinau soduk tapi orangnya sangat jujur sekali. Falana itu untuk kita riwayatnya wa alai bid'atu dan buat dia kesesatannya. Tapi kita dikafirkan tidak. Makanya sebuah kesalahan ketika mengatakan syiah kafir non muslim salah. Karena syiah itu bertingkat tingkat. Ada juga yang memang dikafirkan oleh para ulama seperti orang-orang yang mengatakan para sahabat semua kafir. Al-Quran yang ada di, di kita ini bukan Al-Quran yang sudah tidak asli. Lalu kemudian mereka kemudian mengatakan ya bahwa Aisyah itu pelacur, bahwasanya malaikat Jibril salah alamat harusnya kepada Ali, jadi kepada Nabi Muhammad. Kalau yang seperti ini kata para ulama betul dia sudah keluar dari Islam. Tapi kemudian untuk menghukumi semua Syiah itu sama, jangan dulu. Tidak semua Syiah sama ya tingkatan kesesatan mereka bertingkat tingkat ya yang mana yang sudah disesatkan oleh para ulama ini tentunya pembahasan tersendiri ustadz-ustadz di sini lah yang lebih kapas ya kapasitasnya insya Apa yang harus kita lakukan seandainya ada tanda-tanda yang mencurigakan dari masyarakat yang menjurus ke terorisme atau pendidikan radikalis? Pertama, kita harus tabayun. Jangan mudah menuduh orang dua. Karena menuduh, menuduh seorang muslim itu berat di mata Allah. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu." Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu orang fasik membawa berita, periksa dulu dengan teli, teliti. Kalau setelah diperiksa dengan teliti, benar pemikirannya teroris, pemikirannya radikalis, nasihati. Harus ada tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Allah berfirman wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Ya. Kalau kita sendiri yang kurang bisa menasihati, coba kita panggil ulama. Ya biar ulama yang menasihati mereka supaya mereka lurus kepada jalan kebenaran. Kalau ternyata tidak mau juga, dan sangat berbahaya untuk keutuhan negara ini, laporkan kepada yang berwajib. Ini pemikirannya berbahaya. Ya, karena mereka yang lebih berhak untuk apa namanya mensikapi mereka. Adapun kita apa kemampuan kita? Ya. Apakah para pejuang kemerdekaan seperti Imam Bonjol, Teguh Umar yang mereka itu beragama Islam lalu mati mereka disebut mati syahid insya Allah karena mereka mempertahankan negeri kita dari rongrongan apa orang-orang yang ingin menjajah iya insya Allah mereka orang-orang yang mati syahid biidnillah walaupun kita tidak tahu kita hanya sebatas mengatakan insya Allah mudah-mudahan tapi untuk memastikan kita tidak berani karena kita tidak tahu mereka mati di atas seperti apa kita tidak tahu iya Bagaimana hukum demo dalam Islam? Kalau saya tidak setuju dengan hukum demo dalam Islam. Kenapa? Karena pertama, demo bukan dari Islam. Demonstrasi bukan dari Islam. Yang kedua, bertentangan dengan hadis-hadis yang menganjurkan kita sabar terhadap pemimpin. Yang ketiga, bertentangan dengan hadis-hadis yang menganjurkan kita menasihati pemimpin tidak terang-terangan. Kata Rasulullah, "Man arada an di sultan pada yuti Alania. Siapa yang ingin menasihati penguasa, jangan terang-terangan dia dapat rakyatnya. Tapi nasihatilah secara rahasia dan dari sini Hasan dengan jalan-jalannya. Sedangkan demonstrasi terang-terangan dan itu bisa menjatuhkan wibawa seorang pemimpin. Sementara kewibawaan seorang pemimpin dalam Islam harus dipelihara. Yeah. Maka tentu kita berusaha untuk mencari jalan yang paling baik untuk menasihati pemimpin, Pak. Maka saya katakan bahwa demonstrasi saya tidak setuju. Kenapa? Karena bertabrakan dengan dalil-dalil yang saya ungkapkan tadi. Allah. Apakah disamakan terorisme dengan para koruptor? Sama sebetulnya. Merugikan juga. Koruptor itu kan merugikan negara. Uang negara diambilin terus, Pak ya sangat merugikan negara. Maka kalau dikatakan teroris mereka, ya saya katakan teroris mereka. Mereka mengambil uang negeri, mengambil hak rakyat, bahkan ya mengambil harta manusia dengan cara yang sangat batil sekali. Maka dari itulah ya akan Islam, Islam pun juga ya sangat memerangi yang namanya korupsi itu. Korupsi bukan dari Islam, bunuh diri itu kekal di neraka apa benar ada dalilnya? Allahu alam. Pendapat yang paling kuat dari pendapat para ulama bahwa orang yang bunuh diri itu tidak akan kekal di neraka. Adapun hadis-hadis yang menyebutkan tentang orang yang bunuh diri akan terus-menerus dilakukan seperti itu di neraka. Siapa yang membunuhnya dengan membunuh dirinya dengan pisau, maka dia akan menusuk-nusuk dirinya di dalam api neraka terus menerus itu bagi mereka yang menganggap halal. Adapun kalau dia tidak menganggapnya halal, tapi karena mengikuti hawa nafsunya atau yang lainnya, maka yang seperti ini tidak akan kekal dalam api neraka selama ia mati di atas is Islam. Ya, Allah Apakah kita harus tinggal diam begitu saja para pemimpin kita yang zalim semakin merajalela? Kita tidak tinggal diam tapi mohon maaf caranya yang aslah, yang lebih maslahat. Bukan dengan cara arogan, bukan dengan cara radikal tidak. Yang kita pikirkan bagaimana menasihati mereka pemimpin yang zalim itu dengan sebaik-baik mungkin. Iya. Yeah kalau sudah kita berusaha nasihati ternyata ia tidak mau dengar juga, ya sudah yang jelas kita tidak boleh melakukan sikap-sikap yang merugikan. Jangan. Makanya Rasulullah mengatakan man arada an yansah li sultan fala yubdi alania. Siapa yang ingin menasihati pemimpin jangan terang-terangan. Wal ya'khud biyadi wal yakhlubi fa in qabila wa illa faqad adda alaihi. Hendaklah ia nasihati secara sembunyi-sembunyi. Kalau ia menerima nasihat kita, alhamdulillah. Kalau ditolak kata Rasulullah, berarti kita sudah melaksanakan tugas. Sampai situ. Maksudnya kita jangan melakukan sikap-sikap yang merugikan kaum Muslim itu sendiri. Ikhwata Islam, azakumullah. Demikianlah ya akhi, bahwasanya Islam adalah agama yang betul-betul ya akhi ya, menghancurkan kepada kedamaian kesejahteraan ya dan bahwasanya Islam bukan agama terorisme bukan agama yang selalu didengungkan oleh sebagian orang agama yang apa menyeramkan agama yang suka perang dan yang lainnya itu semuanya hakikatnya adalah merupakan tuduhan-tuduhan yang tidak terbukti yang tidak sesuai dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan ada ini ya. Dari panitia, pusat disediakan ada tiga buku yang bagi siapa hadirin yang nanti bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Ustaz. Jadi jazakallah Ustaz atas nasihatnya bagaimana kita bersikap terutama bagi kaum muslimin hadir yang ada di masjid ini uh, tidak mengalami suatu masa Islamophobia. Jadi jangan sampai kita yang sudah uh, mengamalkan sunnah kemudian dengan adanya stigma-stigma negatif yang berkembang kita menjadi orang yang menjadi Islamophobia. Jadi harapannya bisa memberikan uh, nasihat kepada saudara yang lainnya. Mungkin Ustaz itu bisa disampaikan pertanyaan Ustaz untuk hadirin yang Pertanyaan pertama, sebutkan dua sebab munculnya terorisme dalam Islam. Nah, ini, ini. Assalamualaikum Dua sebab munculnya terorisme dalam Islam yang pertama adalah ketidakpahaman keseluruhan kemudian yang kedua adalah fenomena mudah mengakui. bagus ya yang kedua sebutkan tiga bukti bahwa Islam bukan agama teroris. Ya, yang nah. dengan Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi Salam. selalu salam, selalu menghormati orang muslim. Terus? Selalu pemerintah dalam Iya, bagus. Ya, Iya. Hmm. Satu lagi pertanyaan. Yang sebelah sana, yang eh, sebelah sana bagian kita, insya Allah, mudah-mudahan bisa menjawab saya. Masih juga Pertanyaan yang ketiga yaitu Siapa yang bisa menyebutkan gerakan yang muncul di awal Islam yang merugikan Islam itu namanya apa? Mudah. Ini nih, bapak yang tua nih. Nah, iya pak. Apa namanya? Iya betul sekali pak, masya Allah. Alhamdulillah. Iya, mungkin ini saja yang bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati, yang benar semuanya dari Allah, yang salah karena kekurangan ilmu saya.